الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد ini terakhir kita di majlis ini. Insyaallah ya pertemuan mendatang uh, kembali dan jelas sekarang adalah sebagaimana yang saya janjikan tadi tentang syarah atau nasihat daripada Imam Ibnu Sirin rahmallahu taala yang dijelaskan dalam mukadimah Sahih Muslim dan asar kata beliau ini disampaikan oleh Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi dalam muhadarah yang ceramah itu disarankan oleh beliau Dan juga Syekhuna itu Syekh Ahmad Basmul Allah Ta'ala juga mensyarahkan riwayat ini dalam satu kitab khusus tentang perkataan Imam Rusyid dari kita lihat Kata Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Allah Ta'ala mengatakan Ja'at hadir kalimah jamilah Al-Mali'ah bil Taqhi wa Nushi Min Muhammad bin Sirin Ya Telah datang Kalimat yang indah ini Telah datang kalimat yang indah ini Yang penuh dan syarat dan fikih pemaham dan ilmu dan juga nasihat daripada Imam Ibnu Sirin rahimallahu taala fa asbahat awwal qa'idatin fi bab al-jarh wa ta'dil sehingga perkataan beliau tersebut yaitu adalah فإن هذا العلم دين فانظروا أمن تأخذون دينكم Sesungguhnya ilmu ini adalah din. Ilmu adalah din yang kita pelajari, yang kita tuntut, yang kita dengarkan, yang kita baca, kita amalkan merupakan din, amalan. Maka hendaklah dia meneliti cek and recheck dari mana dia mengambil agama tersebut. Kata Syekhuna Muhammad bin Hadi mengatakan kalimat daripada Imam Nusirin ini merupakan awal kaidah ketentuan prinsip di dalam ilmu jarah wa ta'adil ilmu kritisi hadis dan ilmu pujian hadis tersebut. Ilmu kritisi dalam hadis baik sanad atau matannya dan juga pujian terhadap para perawi dari kaidah Imam Rusyid tadi. Seorang ini فإن هذا العلم فإن هذا العلم دين تنظر amman ta'khuduna iyyakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah merupakan agama diri kita. Maka hendaklah kita memperhatikan cek dan dicek ya tersebut dan tabayun dari mana kita mengambil mempelajari ilmu tersebut. Kita lihat, kita lihat selanjutnya. Indah ulama sunnah wal hadis jadi kaidah ini merupakan kaidah yang pertama sebagai sandaran. Ya, itu adalah ba'dal Quran dan Sunnah. Kual para ulama Imam Nasir ini. Dalam ilmu dia ta'adil di sisi ulama sunnah dan hadis. Banau alaiha tersebut fil akhbar di ma'rifati halin aqiliha. Dibangun di atas kaidah ini tidak mau di atas kaidah ini adalah at pun Cek and cek, tabayun. Ya, di dalam kabar. Dalam kabar-kabar, berita-berita, hadis, sebagainya. Untuk mengilmui, mengetahui keadaan para penukil kabar tersebut. Siapa yang menukilkan? Ah, Ditanyai, siapa menukilkan si fulan? Bagaimana dinnya? Bagaimana ibadahnya? Bagaimana keilmuannya? Bagaimana ketikohannya? Bagaimana fakirnya, fikirnya? Itu ditanya. Keadilnya bagaimana? hati itu tidak adil? Atau dia perawi yang tidak baik? Itu dari situ ketentuan ditentukan oleh para ulama kita. Kemudian Kata beliau di sini, ya, وذلك لأن هذه الأخبار وهذه الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دين يدان الله فيه yang demikian itu dikarenakan khabar-khabar al-hadis khabar daripada Nabi kita Muhammad SAW hadis hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan daripada beliau SAW itu merupakan din din, amalan, ya, agama, amalan, agama yang dengan din tersebut kita beramal kepada Allah Azza Wajalla Fala yajuzu ayyukhadha hadha din. Ah, ya baik. Tidak boleh kita mengambil din ini hmm, illa anil ubana alaihi kecuali dari orang-orang yang terpercaya dan amanah terhadap din dan agama itu. Amanah, umanah. Walidalik, qal Ibn Sirin. Oleh karena itu Ibn Sirin mengatakan, Inna hadal alma dinun, Fanduru amman ta'uduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah din maka cek and recheck memperhatikanlah oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu tadi. Dari mana diambil? Ah. Wahada di di sahih Muslim. Di terdapat dalam sahih Muslim. Mukaddimannya. Bukan sahih Muslim, mukadimahnya ada. Wa akhraju ghairu wa kafa bi Muslim syuhra. Dan sebaik selain daripada Imam Muslim juga mengeluarkan riwayat. Tapi cukup sudah. Imam Muslim sebagai ulama yang masyhur, muhaddid. Ya, murid Imam Bukhari. Dan kitab yang paling sahih al Quran yang kedua adalah Sahih Muslim. Dan kemudian kata beliau, "Hadzal ilmu dinun." Hadzal ilmu dinun. Fadlah man ta'khudun dinakum. Ilmu ini adalah merupakan agama. Perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Wa kama qultu syamilun janibain. Kata Syekhuna Subhanahu bin Ali mengatakan, saya katakan bahwasanya perkataan beliau ini meliputi dari dua sisi. Perkataan Imam Syirin tadi itu meliputi dari dua sisi. Pertama, jadi bisid keruak. Pertama adalah sisi kejujuran dan kebenaran seorang para perawi atau sisi kejujuran kebenaran para perawi Sangat ruwet ya. Para perawinya bagaimana? Jujur atau tidak jujur dia? Itu pertama. Yang kedua, jani salamati ruwat minal ahwat wal bid'ah. Yang kedua, perawi tadi ditinjau sisi kedua adalah Selamat nggak dia dari pemikiran-pemikiran bid'ah dan hawa? Jadi seorang Allah kalau dipraktekkan dalam kehidupan kita adalah menuntut ilmu selamat kita. Adalah menuntut ilmu kita kita praktekkan dua. Lihat seorang alim yang kita pelajari sama dia. Bagaimana dia? Jujur atau tidak jujur dia? Lalu Kemudian selamat dah akidah selamat daripada hawa dan bid'ah plus dua ini dipenuhi walhamdulillah ni'mah ni'mah al alim wa al ustad wa al da'i wa al rafiq subhanallah wa ni'mat sudah ya jujur masyaallah selamat daripada hawa tidak kau para nafsu dan bukan ahlu bidah. Paham itu? Kemudian ayakunu muta'ahilin lil akhir anu. Setelah itu meningkat apa dia? Ulama yang didatang itu adalah orang yang memang siap dan mampu memiliki kapasitas dan memiliki keilmuan dan keilmiahan untuk diambil ilmu dari dia. Orang bodoh. Hmm. Abu Idai mungkin kita ngambil ilmu dari orang bodoh. Tapi daripada siapa? Orang aja. Yang muta'ahilin. Artinya yang memang mampu diumpuni dia. Disalamati minal ahwa. Warbidah ada jahil. Karena selamatnya dia dari pemikiran-pemikiran hawa, pemikiran hawa nafsu, dan bid'ah bid'ah. Ini sisi. وبسلامته من من الكذب والاتهام فيما يكون من أهل العدالة dan juga dari sisi selamatnya seorang alim itu daripada kedustaan. Nah, bukan berdusta dia. Bukan dia kerja. Hobi dengan dusta. Cara dusta, rahmatullah, jangan. Orang kalau sudah biasa dusta, tinggalkan dia. Jadi sahabat sahabatnya tidak baik. Orang kalau sudah biasa dusta dia, dalam pergaulan keseharian, tinggalkan orang yang bergaul dia. Usah. Gitu. Dusta itu virus. Dusta virus. Dia menempel orang lain. Kalau kita berteman orang dusta, dusta sudah seperti dusta kita. Tidak bisa mungkin tidak. Pengaruh selalu. Tapi rahmatullah. Dalam masalah, masalah dinam lagi. Masalah dunia saja tercela orang dusta. Apalagi masalah dini. Nah, itu? Nah, kemudian dia kata beliau di sini, ya, tertuduh dusta sebagainya, dan hendaklah dia betul-betul termasuk daripada ahli adalah. Ahli adalah. ahli Adalah di sini maksudnya adalah ia istiqamatud wal muru'ah. Agamanya istiqomah. Dinnya kokoh. Kesolehannya nampak. Ibadahnya nampak. Hah? Paham itu? Walburu'ah. Etikanya nampak di depan orang. Bukan serampangan dia. Eh? Ya? Punya etika, punya adab, punya buru'ah. Hah? Allah, Kesolehannya jelas, dinnya jelas. Begitu adalah ruwat ya keadilan perawi-perawi tadi adalah naqlah para perawinya perawi yang adil dan dinukil itu betul-betul tepat benar hmm. adalah tuh muhaddis dia menyampaikan hadis adil ya kul masih katakan apa yang kamu kehendaki istiqomah tu ini istiqomah di dalam dinnya nah, Fayaslam min min bidah. Bidah. Dan dia selamat dari para kotoran bidah tersebut. Jauh daripada bidah. Jadi paham? Jadi kalau seorang ustaz, punya nama Allah, kau bilang bidah. Jadi ya, pada bidah, itu ustaz namanya. Ya? apa itu, tujuh berbentuk manusia. Jangan dia pilih mulut. Apa jemaah? Kemudian kita misalnya, واستقامة مروءة مروءة الاستقامة فيسلم min wasmil fisq wasmatil fisq dan dia juga selamat dari penyakit penyakit pasik. Alhamdulillah kalau orang kota pasik, pasif fisik ya kemudian fahina idin yakuru ahlan nah ketika itu baru dia dikatakan ahlan eh mumpuni dan boleh diambil ilmu daripada dia. Fayundau ilaih fi tiba ittiba. Dan dilihat juga dari sisi itiba Bagaimana yang kepada sunnah. Ah. Itu perhatian kepada Allah. Itiba yang kepada sunnah bagaimana? Pergaulannya, hidupnya dengan sunnah itu bagaimana? Haris semangat atau tidak mengamalkan sunnah. Tiba kepada sunnah. Itu Allah. Dibaca dan ini oleh para ulama demikian. Tidak salah satu. Ya. Hal huwa salibun minal bid'ah? Apakah dia selamat daripada bid'ah? Wa yadaru ilaih babil ahliyah. Ya, ada di ilmu anu. Dan kemudian dilihat dari sisi kemampuannya, kemampuannya, kepiawainya dari sisi ilmu tersebut. Sehingga bisa ilmu diambil daripada dia. Hal huwa adlun li ahli Apakah dia pantas untuk diambil ilmu daripadanya? Fayakunu hina ilmi mimman ma'akudu anul ilm kalau benar, pada saat itu kita ambil ilmu walau dia, oleh dia, walau kana min ahli su, anna ulai sekadar am, ulai sekadar. Walau Walaupun si dia daripada ahli su. Ya tidak. Ah, Am anna ulai kada. Apakah dia bukan ahli su atau ahli su? Itu diteliti oleh rahmatullah itu dia kemarin kita jelaskan siang kan. Ulama berwasiat, berwasiat kepada muridnya kemanapun dia belajar. Karena gimana pun dia belajar, dia selalu wasiatkan muridnya untuk sebulan, sebulan, sebulan. Itu jangan kalian anggap hanya salafiyin saja. Hizbiyin juga demikian. Kita kalian anggap wasiat kepada para muridnya beristifadah dengan ulama sunnah, ulama yang mustaqim, istiqamah. Saya kalian anggap itu salafiyin saja. Ahlu bidah juga demikian. Kita lihat, ahlu bidah di zaman Ustaz dulu tahun 92-an. Di Madinah itu. Ya. Salafiyin. Sabab-sabab salafiyin. Itu ma'ruf mereka itu berada di halqah syahabat atau musim abad. Ya. Syahabat musim abad itu Syekh Ustaz. Empat tahun dulu dengan dia Sunan Nasai. Itu pertama sampai terakhir. Empat. Nah, itu. Beliau yang duduk di majlis beliau pada masa itu rata-rata salafin. Itu ma'ruf. Hmm. Ada lagi Mas Ya. Ikhwani. Ikhwani. Mengajar Nabi Mutar. Nabi Mutar. Syarah Muttaqa. Karya Imam Sawkani. Ya, Muttaqa karya daripada kakek Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita jauh dari dia. Yang nanti itu ternyata isbin. Kalau muslimin, isbin nanti itu. Saling mewasiatkan juga. Jadi jangan <laughs> anggap sama Allah. Tausiah kepada murid untuk belajar pada sebulan, sebulan, sebulan. Yang mustaqimah, yang adalah, yang tiqa, yang adil, yang ilmu, alim, soleh. Itu bukan hasrabin saja. Orang isbin juga pada sini itu juga. Syariatnya tidak boleh paham? Jarang di dalam ikhwan muslimin Hizbi itu ada di dalam sahabat jarang. Jarang. Dulu jarang. Kalau sekarang Allah Alaihi Sekarang beliau sudah di rumah. Tapi beliau sudah tidak. Karena jalan masjid Nabi SAW sudah tua. Karena beliau saya terus sahabat Kalau itu. Nah gimana berkata Allah Azza wa Jal. Wasayatikum. sayatikum. Al-Qismi Thalid. Dalil. Al-Salam. Al-Salam bin As-Salih. Rahmatullah Ta'ala. وسمعناها في هذه الآو أو أو الآونة الأخيرة بعض المتشدقين في العلم ممن حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء يردون هذا الأثر بطريقة ماكرة ألا وهي التشويش عليه معناه كيف ذلك يقولون هذا في باب الرواة تمام وقد انتهت الرواة رواية أصل رواية انتهى دون في الكتب إيه؟ واضح فإذا لا ينزل أن على من من تريدونه قلنا لهم ويدكم فلا تستعجلوا والله ولله الحمد أهل السنة إيه؟ جميعهم إيه؟ مليئة بالأدلة والآثار فيهم علماء الدين والملة وهم أهل رسوخ فيهم فهم, فهم الأخبار وهم فهم الأحبار رحم الله تعالى رحمه الله تعالى ورضي عنه اسمعوا القسم الثاني قال الإمام مالك tadi sampai siang tadi Imam Malik mengatakan رحمه الله تعالى فيما يروي عنه إسماعيل بن أبي أويس kata beliau إن هذا العلم لحمك ودمك وعنه تسأل يوم القيامة Gimana dengan Allah Azza wa Ada manusia-manusia dan orang-orang. Sekarang lebih jalan hawa. Mengatakan kepada kita bahwasanya perkataan Imam, Imam Ibn Sirin tadi itu tidak bisa dipraktekkan di zaman sekarang lagi. Karena apa? Karena kata mereka hadis-hadis sudah ditadwin. Tahu itu? Hadis-hadis sudah dibuku, dibukukan. Ada sebuah Bukhari, Musita, masanit ada kitab majim. Paham itu? Ya, Hadis-hadis sudah dibukukan seluruh, Terutama. Asal ya. masa para perawi hadis sudah berakhir, sudah tutup. Tidak ada lagi istilahnya bulan mereka pulang bulan tidak ada. Jauh-jauh tidak ada lagi. Habis sudah. Ini syubhat mereka. Ya. Tidak ada lagi penukil sebulan mengambilkan hadis sebulan bulan bulan bulan bulan sampai terus tidak. Tidak ada. Habis sudah. Dan hadirnya sudah dibukukan seluruhnya. Maka riwayat ini kata dia nggak bisa lagi diberikan kepada zaman ini dan orang-orang tertentu. Subhat itu. subhat. Rahmatullah. Betul kata beliau. Hadir sudah dibukukan. Oh, para ulama hadis, para ulama hadis sudah berakhir. Hmm. Yang ada di hari ini Allah adalah pembacaan sanak itu ada. Misalnya orang baca Bukhari sampai selesai, nanti dari para gurunya, gurunya, guru-guru terus sampai pada Nabi SAW masih ada. Itu masih berlaku. Tapi meriwayatkan kata-kata seperti rawat, ruwat, riwayat seperti zaman Imam Bukhari, Muslim, sebagainya itu berakhir, itu berakhir. Hah? Paham itu? Tetapi enggak. Kaedah seperti itu berlaku dalam masalah hati. ya, masalah din ini, masalah agama kita berlaku nih. Pasti tak ada pun, mungkin kita ingkari. Karena ada riwayat daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan seperti yang saya bacakan siang tadi. Apa kata Imam Malik? Fa inna, inna ilma ha, lahbuka wadamuka. Sesuatu Ya, sesungguhnya ilmu ini, ilmu di, ilmu yang kita pelajari ini adalah lahmuka, daging engkau. Wadamuka, darah engkau. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Dan kamu akan ditanya tentang ilmu tersebut di hari kiamat. Kamu akan ditanya tentang din tersebut di hari kiamat. Allah akan tanya. Kemudian oleh beliau, ini riwayat diriwayatkan oleh Imam Ismail Ibnu Abi Wais daripada Imam Malik. Hal intaha inda hadha la akan apakah berakhir perkataan Imam Malik sampai demikian saja mengatakan Inna hadzal ilma lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yawmal qiyamah. Cukup demikian? Enggak. Apakah perkataan Imam Malik hanya sebatas ilmu ini adalah di, adalah darah daging kamu. Kemudian kamu ditanya tentang yang demikian nanti dari kiamat. Cukup hari demikian pada Imam Malik? Enggak. Ada tambahannya. lagi naukal. ada tadi Imam Malik mengatakan, Tandur dan ya. aman tak Amman ta'khudu. aman tak ta'khudu. Perhatikan oleh kamu, wahai bulan, dari mana kamu mengambil ilmu tersebut. Perhatikan oleh kamu, wahai Ali, Fulan, Muhammad, ah, Ahmad, dari mana kamu mengambil ilmu tersebut. Ya. Lalu kata beliau, ya, walillahi daru dur malikin fadi ya saf'atun minhu kawiyatun liman yaqulu khudil ilma an haula wala tusalu anhu fi qabrika yaumal qiyamah. Perkataan Imam Malik itu rahmatullah perkataan yang sangat signifikan yang sangat tepat dan kuat ya terhadap bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan ambil ilmu dari mereka dan kamu tidak akan ditanya di kubur kamu tentang mereka. Ada demikian. Ya, ambil aja ilmu. Hatta dari orang-orang yang tidak membedakan orang-orang jahmiyah. Ambil aja ilmu dari dia. Hatta dari orang-orang yang tidak mentadbir ambil syahwat. Ambil aja. Tersebut. Tidak ada. salam wa Allah sangat berhati-hati dan sangat steril ya di dalam masalah itu di dalam masalah guru di dalam masalah mengajarkan ilmu dan mengambil ilmu tersebut tidak bisa kita pakai prinsip Allah. Ambil aja ilmu nanti. Kemudian akhirnya ada tanya tentang dia. Tak. ilmu ini dan daging kita. Dan kita akan ditanya nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu Amin dong? Subhanallah. Inna hadil ibarah. Nahnu nasma'uha yudandinu. Hawla al-mudandinin. Mudandinun. Mimman la ya'rifuna dawawina sunnah. Wala al islam. Ya. Haddatana wa akhbarna. Wala arafu kaifat duhinas hadis sunnah wala kaifa wasal ilaina. Nah, maksudnya Allah Azza Jalla ungkapan daripada imam, ya, ungkapan daripada mereka-mereka yang mengatakan ambil saja ilmu. Dan kamu nggak akan ditanya daripada Syekh Bulan, Bulan kubur itu. Enggak. Ambil aja. Sampai-sampai itu dia melewati batasan apa dia? Ambil ilmu, pelajaran ilmu terus dari orang-orang Sampai orang-orang yang tidak mentabdir, tidak mengatakan jangan bisofwan, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza dia lebih dam, mutadiah bulan, sampai orang yang mengatakan dia bukan mutadiah, ambil ilmu muridnya. Demikian. Ada saya demikian. Kan? saya mengatakan demikian. Itu ada. Sebab ilmu lah demikian. Itu wasiat. ya, kepada kalian seluruhnya sebab orang para anak santri kita harus sahabat hati-hati. Tak bisa kita asal-asalan. Tak bisa kita asal mendengar. Asal nerimo. Tak. Harus cek-cek. Nah, tapi di sini, ini perkataan seperti ini didengungkan. Ya. Diviralkan oleh orang-orang yang sedang mendengarkan perkataan seperti ini. Ya, dari kalangan orang-orang tidak mengetahui tentang dawai sunnah. Tentang kitab-kitab sunnah. Tidak tahu dia. Dan orang-orang tidak pernah membuka sanak-sanak hadis. Dan orang-orang tidak mengerti tentang perkataan dan perkataan para ulama hadis. Haddathana wa akhbarana. Haddathana fulan, fulan, fulan, akbaran, fulan. Apa itu dia? Dan tidak mengetahui bagaimana kitab sunnah itu dibukukan dan tidak mengetahui bagaimana sampainya kepada kita kitab-kitab sunnah. Nah, disampaikan oleh ulama-ulama yang rikoh. Ulama-ulama yang adil, yang soleh, yang baik, yang mengajar kepada kita tentang sun, sunnah tersebut. Kita sebenarnya. Ya, dan kata Imam Malik mengatakan kepada kita, Inna hadal ilma dinun, hadal Ismail ibnu Ubi Waze. Yarwi an Khali Malik. Ya, Ismail bin Abi Uwais ini melewatkan riwayat ini pada Imam Malik. Imam Malik adalah khalnya. Ya, paman dari ibu. Imam Malik khal daripada Imam Ismail bin Uwais. Kata beliau, "Inna hadzal ilma dinun fadlu wa man ta'khudhu dinakum." Sebenarnya ilmu adalah merupakan din, maka perhatikan di mana kamu mengambil agama kamu. Alaisat hadhihi ibaratun ibn Sirin Bukankah ini merupakan ungkapan perkataan Azhar daripada Imam Musirin? Apa yang dikatakan oleh Imam Musirin? Itu dikatakan Imam Malik. Baik. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibn Sirin? Itu dikatakan Imam Malik. Apa yang dikatakan Imam Malik? Kata Imam Sirin. Ketemu dia. Ilmu adalah din. Hah? Laqad adraktu sab'ina mimman yakul. qala Rasulullah SAW. Indah hadir as-safi. as safi يعني صواري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئا وإن أحدهم لو لو اؤتمن على بيت المال لكان في أمينا وصفهم بالأمانة بالأمانة ولا لا ah, kata beliau kata saya guna mengatakan Imam Malik mengatakan dalam dalam berkitab ya Allah kalau kita baca kitab tentang para ulama kehidupan ulama itu ditampilkan oleh Imam Malik mengatakan, saya telah menemui. Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah. Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah. Imam Madinah. Ayo, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Ya, kakeknya adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kecuali kakek-kakeknya itu sahabat. tapi adalah salah seorang imam besar, imam mazhab Maliki. Beliau adalah imam majelis masjid Nabi SAW. Kata beliau, saya telah mendapatkan dan menemui 70 orang. 70 orang di tiang-tiang masjid Nabi SAW di Madinah. 70 orang saya temui mereka itu. Paham itu? Kemudian bagaimana? Kata beliau, Fama akhastu anum syai'an yang 70 orang yang saya temui ini di masjid-masjid Rasulullah SAW di dalam tiap masjid beliau itu 70 orang ini satu pun saya tidak mengambil ilmu dari dia. Hah? Kata Imam Malik, saya telah menemui 70 orang di tiang-tiang masjid Nabi SAW di Madinah ini. 70 orang sudah mulai. Tapi satu pun saya tidak mengambil sedikit pun dari dia. Karena beliau. Tapi itu, kalau kata beliau, wa inna ahadahum. Sesungguhnya salah seorang mereka dulu baik. Dulu baik. Ya, sesungguhnya salah seorang mereka yang 70 orang tadi, 70 orang tadi, kalau seandainya diamanahkan kepada mereka ini, kepada dia, untuk memegang harta benda Baitul Mal. Ditunjuk dia sebagai bendahara negara. Bendahara keuangan. Pemegang keuangan. Kata beliau, ya, laka Nabi Aminah. Dia akan dikatakan sebagai orang yang pemegang amanah. Dari sisi amwal, harta benda, sebagainya, dia amin, amanah tapi ini mudah. Dan itu ilmu mudah. Tapi kalau suruh pegang harta dia, insyaallah amin nih. Tapi ilmu mudah. Karena kenapa? Karena bukan ahli Itu aja. Karena bukan ahlinya. Masalah harta, menghitung, sudah menyimpan, menghitung, menyimpan, menyimpan, itu ahli dia jago dia sudah. Amanah dia. Tapi ilmu dari asal dunia. Yang kata beliau boleh kita wasofah bil bil abana. Imam Malik mensifatkan mereka sebagai orang-orang yang amanah. Nanti ini beli jabatan sebagai bedah bendahara. Pegang baitul muslimin. Amanah deh. Lakinnahu lam yakhud anhum. Ada tapi Imam Malik tidak mengambil daripada orang yang 70 orang tadi. Satu pun tidak ambil dia. Kata Syekhuna, lima limaza? Kenapa? Qal, li'annahum lam yakunu min ahli hadha sa'ad. Ha? Faqadima alayna ibu Syihab Az-Zuhri fasdahamna ala babihi. Lebih. Kenapa saya tidak ngambil daripada mereka? Karena kata Imam Malik, karena mereka bukan ahli di dalam bidang hadis rawat matan ta'ali itu. Bukan ahli ilmu tentunya. Kalau bukan terilmu dalam bidang hadis tadi tidak ada ilmunya. Tapi ilmu dunia masalah menghitung bagi bagi nyimpan banyak makhluk masalah uang, oke. Okay. Tapi masalah din, tidak. Tapi itu Kemudian ada beliau. Kami tidak ambil, saya tidak ambil daripada dia. Karena itu beliau bukan ahlinya. Setelah itu datang ke tempat kami. Imam Ibu Syihab Az-Zuhri. Muslim Ibu Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Ya. Murid Ibn Naga. Rahmatullah. Datang ke tempat kami. Maka kami mengambil ilmu daripada Imam Muslim Ibu Syihab Az-Zuhri. Karena dia adalah seorang yang alim yang ahli dalam bidang tersebut. Fasdahanna ala babi. Kami mendesak-desakkan di depan pintu rumahnya menunggu untuk mengambil ilmu dari dia. Allah. Jadi kira yang mati syarab dulu. Ya, asal datang aja. Asal muncul, dilihat, dicek. Ini gimana dia. Ya, keilmuannya gimana, jazakallah. Itu, Nah, kita lihat balik. Sabahona kanu fi masjid Nabi SAW. 70 orang. 70 orang, kata Syekhuna. Berada di masjid Nabi SAW. Wa al-qura haula mubtadi'ah. Lah, naum laisa mimman yuqtakhadu anhum alaihim atau anhum ada sunnah, ada sunnah. Apakah dilihat Diperhatikan daripada amalan-amal mereka itu adalah al-bid'ah atau mereka buat bid'ah. Enggak, enggak ada bid'ah pada mereka. Bahkan mereka dalam masalah urusan harta benda, amin, amanah. Tapi kenapa tidak diambil dari mereka tersebut yang padahal hidup di masjid Nabi SAW? Kenapa? beliau. Kenapa? Karena mereka-mereka itu bukan orang yang pantas dan layak diambil dari mereka itu sunan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hadis Nabi kita Muhammad SAW. ولا ترى عنهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم معاملاتهم التي تنفي عنهم أي يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأخذ لم يأخذ مالك عنهم ya dan dia ambil daripada mereka dan mereka tidak pernah tura ya tidak pernah diriwayatkan lam turwa atau la wala turwa Tidak pernah diriwayatkan dari mereka itu hadis-hadis Nabi SAW. Artinya 70 orang tadi tidak pernah ada riwayat hadis daripada mereka. Paham itu? Yang 70 orang tadi yang berada di tiang masjid Nabi SAW tadi tidak pernah ada riwayat hadis daripada mereka. Tidak ada. Nah Imam Malik menemukan mereka, bertemu dengan mereka tapi tidak diambil. Kenapa? Bukan ahlinya. Bukan ahli, ahlinya. Nah, Kemudian kata Syekhuna Muhammad mengatakan kepada kita betul Padahal mereka adalah orang-orang yang amanah. Dan amanah tersebut menafikan kepada kita bahwa mereka adalah berdusta menurut Nabi SAW. Mereka tidak berdusta. Mereka amanah. Tapi dalam masalah ilmu, dalam masalah hadis, Imam Malik tidak mengambil daripada dia karena bukan ahlinya. Karena bukan ahlinya. Hada fi ablam. Ablam uratin alama yakul. Ini adalah merupakan bantahan yang sangat tepat. Yang sangat kuat dan sangat kokoh. Terhadap orang-orang yang mengatakan. Khudil ilma anhu wala tus'al anhu yawmal qiyamah. Ada. Ya akhi, ambil aja ilmu dari dia. Kamu gak ditanya dari kiamat datang beliau. Ada itu, banyak sobat. Banyak Ambil aja ilmu dari dia. Karena ditanya ilmu dari siapa dari Allah SWT. Seperti itu ada. Apakah ada usah-usah juga. Usah sebut nama berkata. Ya, ente dikubur nggak akan ditanya tentang ini. Ikhwan muslimin, tablik, sururi, banah iya, atau sekutub. Nggak ditanya ente. Gitu. Ada nggak itu? Ada. Sebut orang Jepang ada. Lalu orang kata, rusak lagi. Ya, nah, tanya kita. Penting lagi tentang surya, turun, masalah hizbiyah. Tanya dari kumpul. Itu ada cuman Ya, sebab subahat ini berbagai macam datang. Kalau dari orang yang berbeda kita sudah tahu. Ini datang dari tubuh dalam salafim sendiri. Orang-orang وصل فيه لما غطى على بكيته فغزبونا ما ثانية حتى على بكيته يا شباب ها أبا غدا يا حذيفة اليمن يا يكفي حذيفة بن اليمن ها كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر هذا يقول هذا Ya, itu Jadi, mereka-mereka yang mengatakan, ambil ilmu itu daripada mereka, dan kamu tidak akan ditanya dari kiamat nanti tentang dia. Bersyukur tadi juga surah makhluk itu orang-orang yang mengatakan ya apa apa juga ya bicara tentang sulat tentang hizbiyah firqa ini firqa itu sesat menyesatkan sebagainya. Ya. Mereka sudah berlalu dan berakhir, para pendiri sudah mati, sudah jadi tanah. Mereka nggak lupa atau nggak ingat atau pura lupa tentang hadis Hudzaifah bin Yaman. Masalah fitnah, masalah fitnah. Ya. Hudzaifah bin Yaman jazakallahu Allah. Sahabat Nabi kita Muhammad SAW sahabat sir mengatakan kepada kita dulu manusia di zaman Nabi SAW. Ketika kami bermajlis dengan Rasulullah SAW, seluruh mereka menanyakan kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan. Perkara yang baik aja, ditanyakan. ulang bertanya tentang baik dan ini terus kecuali dia. Dia katakan, wa kuntu as'aluhu anisah dan saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anisar tentang kejelekan. Ah, sini. Dia bertanya tentang kejelekan. Lain bertanya tentang kebajikan. kebajikan. Limaza? Kenapa? Kata beliau, makhafata terikat. Saya khawatir kejelekan itu nanti akan menimpa saya. Maka dikatakan oleh ulama pada kita banyak Allah Arab itu syarrala lisan. Walakin tawakki. Saya mengetahui tentang sesuatu yang jelek bukan karena saya ingin mengikuti kejelekan tersebut, tapi dalam rangka saya ingin membentengi diri saya daripada kejelekan tersebut. Orang ah, tidak tahu tentang syirik dan bid'ah. Terjemah sama syirik dan bid'ah. Tuan. Setuju? Jangan yang tidak tahu. Yang tahu itu tidak syukur karena Betul Tidak. Sama yang kalian kalau salah. Ya. Ma'rifatul syar'i. Mengilmui tentang suatu yang jelek. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ha? Ah. La ilaha illallah. La ilaha. La ma'budah bihaqi. Nabi dinafikan, diingkari. Illallah, kecuali Allah. Kalimat tauhid terdiri daripada dua kalimat Yang satu mengandung kebajikan yang paling mulia. Rasul Rasul khair. Puncak daripada semua kebajikan. Apa dia? Ubudiyah kepada Allah Nah, yang satu mengandung kepada kalimat ra'su syar. Puncak daripada seluruh daripada yang si si, Dia harus jadi loh. Harus ilmu. Dia berilmu tentang peribadatan kepada Allah. Dan dia berilmu tentang bahwasanya syirik haram. Itu ilmu dia. Nah sekarang harus seperti ini mau digodok mau digoreng oleh mereka. Ya, akhi, sampaikan aja tauhid. Sampai tauhid. Nanti tahu dia sirik itu. Ya, sabar. Diajar kepada sirik dia susah ya malah. Tahu itu. Diajarkan kepada dia sirik. Tahu lihat. Ditonjokkan ke depan ke dia, tentang sirik. Tidak boleh paham. Susah dia paham. Apalagi yang diajarkan. Apalagi yang perlu sampaikan. Sampai ada demikian. Ya, akhir. Sampai sunnah. Nanti dia tahu beda. Hebat dulu. Oh. Sampai itu sunnah. Nanti dia tahu beda. Apa tahu Hmm. Bisa kan juga. Diajarkan saja Dia susah tahu. Apa yang diajarkan? Tahu kita umur. Hari ini kita mengajarkan ya tauhid begini, begini, begini, begini, begini. Syirik nggak ada bongkar? nggak ada buka? Nah, setelah dia belajar tauhid dan kita, mungkin kuburan kerabat dia. Lagi ini setting dia tapi ini kuburan nak. Kuburan surah Allah nggak bisa itu. Di Islam terdiri daripada Abang ma'ruf nahi mungkar. Di Islam terdiri daripada al-am al-amru bil ma'ruf wa nahi mungkar. Ini tidak bisa dipisahkan. Ah, perintah kepada kebajikan. Kebajikan yang paling mulia dan tinggi adalah tauhid. Melarang mereka kemungkaran. Kemungkaran yang paling tinggi adalah syirik. Bila bid'ah ada sun, sunnah. Itu sejalan. Tidak bisa dipisahkan itu. Oh. Enam bulan ini diajarkan tentang sunnah. Enam bulan ke depan baru bid'ah. Gitu. Itu jamin umur itu panjang apa? Bahkan ini kita ajarkan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid. Sebentar selesai, itu ke depan kita ajarkan syirik. Kita tahu umur itu sampai ke depan. Di mana meletakkan ayat Allah Azza wa Jalla, "Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan, wala tadri nafsun bi ardi? ardin Aku ada pikir demikian tidak bisa dipisah itu. Ya, nah, fikih daripada itu bin Yaman tadi mengajarkan kepada kita bilang Allah bahwasanya ma'rifatus syar. mengilmui tentang kejelekan dalam merupakan fikih daripada fikih sahabat yang mulia tersebut dan fikih Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tahu kita. Hmm. Kita mau tahu kejelekan bukan untuk ikut kejelekan, tapi adalah untuk menghindarkan diri kita daripada kejelekan orang. Ya, kalau tidak tahu tentang perkara-perkara jahiliyah, terjerumus kepada jahiliyah dia. Tidak tahu tentang bid'ah dia, tidak tahu tentang syirik, terjerumus kepada syirik dan bid'ah. Syawabah. Suka atau tidak suka. Itu tidak bisa rugi Tapi ketika dia mengilmui ini adalah sunnah, ini bid'ah. Ini bid'ah, ditinggal kalau Ini sunnah, dan kalau dia. Ini bid'ah aja. Ketika mana diilmui? Nah. Bapak itu, jadi Allah pemulihan mengatakan kepada kita, saya menanyakan tentang demikian, khawatir nanti kejelekan itu akan menimpa saya. Bagi rahmatullah, dia berkata, melihat. Hmm? Nazidukum ayat syai'an. Kata Syekhuna Muhammad bin Ali mengatakan, kita tambah kepada kalian penjelasan sedikit. Kala Mujahid. Imam Mujahid Allah taala mengatakan Mujahid Ibn Jabar. Kal, Imam Mujahid Ibn Jabar mengatakan la yu'khadul la yu'khadul dinu illa an ahli din. Ah. Ya. La yu'khadul dinu tidak diambil, tidak dipelajari din tersebut illa an ahli din kecuali daripada orang yang ahli dalam din tersebut siapa nih ulama ulama subhanallah ulama yang ada berilmu Yang ada berilmu ya karena enggak ini ilmu, ilmu ya kepandaian sebulan pandai begini pandai begini bukan itu orang bisa mampu dia ya. siapa pun bisa belajar yang penting dia mau, ada kemauannya jadi dia. Tapi din, dari orang yang ahli din. Orang yang belajar din. Orang yang menghabiskan umur dengan din. Orang yang berkonsultasi dengan para ulama din. Itu adalah ilmu pada Kalau tidak jangan. Kalau kita lihat ya. Mara itu kata Syekhul Muhammad. Bagaimana pada kalian? La yukhadu din illa an ahli din. Ya, tidak diambil din tersebut kecuali daripada orang yang ahli din. Jadi jemaah yang berkenan maksudnya kesimpulan apa ini tausiah dan wasiat Ustaz pada atas kalian kepada pribadi Ustaz. Tapi ya bahwasanya ilmu di Islam sunnah bahmus salam diambil dari orang-orang yang ahli dalam bidang akidah ya tauhid manhaj dari orang-orang yang mumpuni daripada demikian jangan diambil daripada orang yang mudah linglung, mudah miring di sini dan sesuatu beliau baru kita. Ya. Kata beliau, Nasyun al-Khimi, walau yu'khadul ilmu an ahli ahwa'a. Jangan diambil ilmu daripada ahli hawa al bidah. Kaina mengkan, bagaimana posisinya. Sawan kana ahwa qadimah. Apakah pemikiran bid'ah-bid'ah itu bid'ah yang dulu? Atau muasirah atau zaman sekarang? Seperti qadariyat, kalau qadar, pengingkar qadar qadar. Murjian, orang-orang irja, yang mengeluarkan amalan daripada keimanan. Iman, iman, amal, amal beda oleh dia. Padahal iman adalah amalan, amalan iman. Tapi itu namanya lain cirinya. Jangan diambil pada khawaridian, khawarij, jangan. Jangan daripada penjahmian, pengingkar nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Jangan dia Jangan diambil orang muatazilian. Ah, wasil bin Atta. Jangan diambil kepada dia orang-orang rasionalisme dan orang-orang yang mengandalkan akalnya dan orang-orang falasifah. Darul Salam, penting dan sebagainya. Wala jangan ambil ilmu daripada asyarian, ha, asyairah, wala maturidian, jangan daripada maturidian, maturidi, wala kullabian, juga kullab, juga kullab jangan, ya, wala sufian, sufi, tak boleh. Ala ayi tariqatin min taraikis tasawuf sufi dalam berbagai bentuk tarekat-tarekat yang berbeda. Tarekat wajah Allah, sangat banyak susah kita menghitung. Satu tarikat saja berpecah jadi ratusan. Kalau itu ratusan. Ah, jangan diambil pada ikhwanian, oh, ikhwan, ikhwani. Ikhwan. Ikhwan Sanal Banna. Saya Kutub, saya tawa. ah, Ramadan Al-Buti, pasti akan Banyak main. Jamin. Ya, jangan ikhwanian. Jangan tablighian ya. Ada tabligh. Ya, jangan takfirian, takfirin. Orang mudah kafir ke kursi bin khawarij. Wala jihadian, da'isian. Jangan daripada jihad. Orang jihad jihad jihad pada makhluk da'is, ISIS. ISIS adalah merupakan ya pecahan daripada ikhwan muslimin anaknya. Kalau itu, Eko Maksubin itu induk besarnya. Ya, ibunya besar Eko Maksubin nanti boleh karena macam-macam dia anak. Ya, jangan daripada kaidian, kaidah. Sebab din. Ya, al-kaidah. Dan terpikir di Indonesia adalah Lukman Dajjal. Ini kau coba anak Allah. Itu orang kaidah tulen. Belajar di Abiyat, di Yaman. Ya, wala ya Nasrawiyat. Ini firqah lain. Disebut firqah Nasrawiyat. Ya. Kulu masyitum min hadil ahwa allati tatajaddadu turahiyan. Ya. Sururiyan dan ya. baik turas sururiyan. Jelas ilmu surah kapulah diambil dari para ulama yang jelas. Para da'i yang jelas. Yang tekoh yang punya konotasi dan hubungan dan punya artinya ribat ikatan dengan ulama salaf di dunia, baik di Saudi, ya, ke Madinah, atau atau dari Yaman. Itu kita ambil. Dia tidak percaya. Karena salah-salah berdampak. Allah paham itu? Ini nasihat punya berantum sekalian. Merasa pribadi insyaAllah ta'ala. ini eh, terakhir pada doa kita ini insyaAllah ta'ala. Umum panjang nanti kita bertemu oleh Allah SWT kembali kita mengadakan darusnya kembali dan siang persiapan kembali dan saya punya sampai sini tak mau nanti terus sama majelis kalau ada kata yang tersinggung atau apa dan teguran dan ingat, beliau di majelis ada santri main tidak ada ini tidak boleh toko aja toko toko aja saya biasanya ada ada letak aja jangan biasakan saya punya pada kalian kalian tolik nah kalian masih kecil kalian masih hari-hari menuntut ilmu Tolong jaga adab. Kalau kalian sekarang belajar beradab, nanti murid kalian akan beradab. Tapi kalau kalian sekarang kurang ajar, murid kalian lebih kurang ajar. Ingat ya? kata-kata itu. kalau kita sekarang beradab, belajar, tahu adab, baik adab kepada guru, baik adab kepada teman, baik adab kepada kita. Punya adab kita. Baik adab kepada tempat belajar, punya adab. Dari sekarang itu berjaga, jaga. jaga hiasi diri kalian dengan adab itu. Kalau kalian tidak menghiasi diri dengan adab, jadi kurang ajar. Tidak ada untuk kita untuk ilmu. Ada untuk kita belajar. Kita belajar berperfeksi, cukup sama cukup. dan bukan ajar. Itu bukan majlis susah, bukan majlis buaya. Ingat, depan masih di sini nampak demikian satu kok dan langsung langsung satu kok. Ya, lihat ini. Ini tolong bukan kepada buaya, kepada Uzi, suruh guru. Permasalahan itu utama. Tolong jaga adab. Jaga adab. Jaga adab. Adab itu penting. Lebih tinggi lagi daripada ilmu sendiri. Kalau kita apa nggak dengan ilmu. Betul. Dengarkan. Kalau kita dengar sudah pulang keluar di rumah. Tapi banyaknya sih main cukil-cukil cucubitan. Dengar. Tidak, tidak belajar. Ingat bukan belajar. Tapi itu, kita lompat. Allah Allah berkurang. Biar kita paham sekalian. Sampai sini aja. Majlisnya kita sholat isya. InsyaAllah kita sebelum penutup perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.